Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Iblis tua, siapakah kau? <laughs> Bukankah kau sudah mengetahui siapa diriku? Sudah kukatakan siapa diriku? Oh, baiklah. Tapi kau coba terimalah satu seranganku lagi. Oh. Awas Eren, hati awas, Yeah. biasa sekali kakek itu. Dia hanya melayang ke belakang beberapa tombak. Akan tetapi tetap berdiri tak kurang satu apapun. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode yang ketiga dengan judul Rahasia Bukit Tengkorak Naskah disusun oleh Ala Sunar Ide cerita Cece Suhyar Teknik dan montase Yadi Enos Musik oleh Hari Sabar Dengan sutradara Thomas Age pada seri yang ke-22 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Bulan, Neni Haryoko sebagai Neng, Nusri sebagai Girinda Sana, Eli Burhan sebagai Dewi Jampi, Idris Apandi sebagai Eyang Kaliman, Irin sebagai Jerang Sari, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Kiparang Tungkur berhasil membebaskan Sariti cucunya dari tangan Kisulanjana. Juga diceritakan Anting Bulan yang sedang berusaha menghibur Neng yang kembali dicekam perasaannya yang membuatnya nyaris kembali seperti dahulu. Hidup bagaikan di alam bawah sadar. Dan pada saat itu juga, Girinda Sana murid dari Jelangkung Hidup datang hendak membawa Anting Bulan ke Bukit Tengkorak pertempuran pun terjadi dengan serunya. Melayangnya lebih lama lagi. saktinya sudah bukan merupakan tandinganku lagi. Bagaimana anak manis? lucu sekali kalian orang-orang bodoh. Hm. Jika kau sudah mengerti pada akhirnya akan kalah. Mengapa masih harus menyiksa diri mengadakan perlawanan, ha? <laughs> Sekarang pun aku tidak akan menyerah padamu, pendeta palsu. Hmm. Bulan, <laughs> sudahlah. Kau duduk saja di situ. Biar aku yang akan mencoba melawannya. Oh, jangan. Jangan lakukan itu, Nek. Eh. Dia bukanlah tandinganmu. Ah. Duduk saja dan beristirahat di rumput itu anak-anak. Ya, ya. <laughs> ya, aku. Sudahlah duduk saja di situ. Biar aku akan mencoba memintakan ampun itu. Hei! Siapakah kau kakek tua yang hendak mencampur urusanku? Orang-orang memanggilku dengan sebutan Eyang Kaliman. Mau apakah kau datang kemari? Tidak mau apa-apa. Hanya ingin memintakan ampun untuk cucuku itu. Janganlah kau ganggu lagi dia. <laughs> Memintakan ampun untuknya? <laughs> Begitu mudahkah urusan ini kau anggap, ha? <laughs> Apakah sebenarnya kesalahan cucuku ini Kisana? Hmm, banyak sekali. Banyak sekali kakek tua. Dia jauh-jauh datang dari Gua Larang. Datang kemari. Pasti hendak membuat kami susah. Untuk itulah kami yang akan mendahuluinya membuatnya susah. Sudahlah kau maafkan sajalah cucuku. Dan dia berjanji dalam waktu dekat ini tidak akan mengganggu kalian. Tidak, Kak. Tidak. Saya tidak mungkin akan berjanji seperti itu. Iya. Dan aku pun tidak akan mau menuruti engkau orang tua gila. Ayo, minggir. Atau kurontokkan seluruh tulang-tulangmu. Eh, iya. Sudahlah jika memang kau tidak mau berjanji, cucu. Dan kau kisah anakku harap... Cukup! Cukup! Cukup sudah aku melayani orang gila seperti kau. dari harapan. <laughs> Tidak mungkin seorang kakek akan membiarkan cucunya mati dengan begitu saja, di sana. Baiklah jika demikian. Kau mampuslah! Rinda Sana yang sudah tidak dapat lagi menahan kemarahannya, segera saja mengayunkan pukulannya pada Eyang Kaliman yang berdiri hanya satu tombak di hadapannya. Pukulan yang dilancarkan tepat mengenai dada Eyang Kaliman dan seketika itu juga tubuh dari kakek tua itu melayang bagaikan layang-layang putus hingga beberapa tombak. Akan tetapi, sesuatu keanehan terjadi. Tubuh itu melayang dalam posisi tegak berdiri hingga pada saat jatuhnya. <laughs> Dewata belum menghendaki aku mati, Kisana. Aku masih selama tidak kurang suatu apapun. Hah? Iblis tua, siapa kau? <laughs> Bukankah kau sudah mengetahui siapa diriku? Sudah kukatakan siapa diriku? Oh, baiklah. Tapi kau coba terimalah satu seranganku lagi. Oh. Ah, Sakti! Yeah! Biasa sekali kakek itu. Dia hanya melayang ke belakang beberapa tombak. Akan tetapi tetap berdiri tak kurang satu apapun. Nah, bagaimana? <laughs> Apakah kau mau mengampuni cucuku itu? Oh, baiklah. Kali ini aku tidak akan mengganggu kalian. Hmm. Tapi aku akan kembali bersama dengan guruku, Jeramkong Hidup untuk membalas semua ini. Terutama untukmu kakek tua. <laughs> Kembalilah kau padanya dan sampaikan salamku padanya. Kukira gurumu akan mengenal diriku. Ba baiklah. Sampai ketemu lagi kakek setan. Oh. Kakek, kakek hebat sekali. Ah, ilmu apakah yang baru saja kakek tunjukkan tadi? Tidak ada ilmu, cucuku. Dan tidak ada kepandaian dalam diriku. Semua yang semula aku miliki, kini telah menjadi miliknya. Karena itu kini aku tidak lagi mencari, tidak lagi mengharap banyak. Uh, uh, saya, saya tidak mengerti apa yang kakek maksudkan. Hmm, sudahlah anakku. Kelak satu saat kau akan dapat mengerti dengan sendirinya. Ya, mungkin pada satu saat. Eyang, hmm. kenapa Eyang tidak segera menolong Ika, anak saya, jika Eyang memang mempunyai kepandaian? <laughs> Aku tidak memiliki kepandaian cucuku yang memiliki kepandaian hanya dia. Eyang, jika Eyang bersikap seperti itu, bukankah Eyang sama saja dengan membiarkan anak saya Ika mati di tangan jerangkung hidup? Anakmu bukan di tangan jerangkung hidup anakku. Oh. Anakmu berada di tangannya. Anakmu akan mati jika dia yang kuasa mengendaki. <sighs> Percayalah, tidak akan ada satu kuasa pun yang akan dapat merubahnya. Uh, tapi, mengapakah Eyang tidak membantu untuk menciptakan perdamaian dengan membunuh cerangkong hidup? <laughs> Aku bukanlah sang pencipta <laughs> dan juga bukanlah sang pemusnah. Untuk itu biarlah pada saatnya nanti jerangkong hidup pun akan menerima ganjarannya. Entah melalui tangan siapa. Nah cucuku, kembalilah kalian ke gubuk kalian. Selamat tinggal. kakek tua yang dikenal dengan nama Eyang Kaliman itu kemudian lenyap menghilang dari pandangan kedua gadis itu. Ya, suatu kepandaian yang hampir tak mungkin dimiliki oleh makhluk yang disebut manusia. Hmm. luar biasa sekali. Manusia atau dewa tak Eyang Kaliman itu rasanya benar-benar tidak masuk di akal. Uh, kakek jahat. Jika tidak mau menolong, ya katakan saja jangan pakai alasan macam-macam. Ngomong ngalor ngidul, gak karuan. Ya, dia benar. Dia benar. Iya, untuk dia. Hei, apa maksudmu Wulan? Ah, kau mengatakan dia benar? Ah, aku kira justru dia sedikit pun tidak memiliki perikemanusiaan. Iya, Kau benar, Teteh? Jika dia memang seorang manusia, dia dapat dikatakan tidak memiliki perikemanusiaan. Tapi aku kira dia bukanlah manusia kebanyakan sebagaimana kita-kita ini. Dia bukan lagi seorang manusia yang sempurna. Dia hidup sempurna. Dia telah mencapai kesempurnaan hidup sebagaimana seorang dewa. Dia tidak lagi memiliki nafsu, keinginan, sebagaimana yang ada pada diri kita, diri seorang manusia. Tapi kan saya dalam kesulitan. Anakku dalam bahaya. Kenapa tidak ditolongnya? Ya, memang berat sekali untuk menerima kata-katanya tadi, Teteh. Dia telah menjawabnya tadi. Anak itu adalah milik Dewata Agung. Dan anak itu bukan berada di tangan jelangkung hidup, tapi berada di tangannya. Semua itu semua yang terjadi ada pada garisnya, pada kuasanya, yang tunggal. aku tidak mengerti. Aku tidak mau tahu. Ulan, jika begitu, biarlah aku sendiri yang akan berusaha untuk merebutnya. Aku akan mengambil sendiri anakku dari tangan jerangkong hidup. Tidak, bukan hanya Teteh sendiri, tapi kita. Saya bersama dengan kakang-kakang dari Gua Larang dan Eyang Guru akan berusaha juga mengambil Ika dari tangan jerangkong hidup. jika tiba saatnya nanti, aku harus diajak serta ke sana. Aku akan turut bersama kalian untuk merebut anakku. Jika Teteh sudah siap, kami pasti sangat mengharapkan bantuan Teteh. Untuk itu, belajarlah dengan kiat. Ya, percayalah Wulan. Saya akan lebih giat lagi belajar. Nah, jika begitu, ayolah kita kembali. Nenek pasti cemas menunggu kita. Ayo. Ah, dewata, aku hampir saja melupakan janjiku pada Eyang Guru. Hampir empat bulan aku melaksanakan tugas yang diberikan oleh Eyang Guru. Ah, aku harus segera meninggalkan tempat ini dan kembali ke kali catat. Eyang Guru harus segera mengetahui bahwa jerangkong hidup bersembunyi di sini, di Bukit Tengkorak. Lalu, bagaimanakah dengan Teteh? Ah, kasihan sekali dia. Tentu dia akan merasa sedih ku tinggal pergi. Tapi Aku tidak mempunyai pilihan lain. Aku tidak bisa selamanya tinggal di tempat ini. Maafkan aku, Teteh meninggalkan aku dan nenek Wulan. Iya, aku harus kembali ke Kali Cagak. Guru dan saudara-saudaraku menunggu di sana. Iya, apakah apakah kita tidak dapat pergi bersama-sama saja, Nek? Perpisahan itu memang berat, cucu. Tapi itu harus terjadi. Sudahlah, satu saat kelak Mungkin kau juga akan bertemu lagi. Saya berjanji, Teteh. Saya akan datang menjenguk Teteh kelak. Jika saya kembali kemari untuk mengambil Raden Purbaya dan Raden Karmapala. Iya. Kau, kau baik sekali, Wulan. Kau banyak menolong dan membesarkan hati Teteh. Ingin rasanya aku ikut bersamamu saat ini. Jika Jangan, Kita belum siap untuk mengadakan perjalanan jauh. Sangat berbahaya. Ah, bukankah Tata telah melihat sendiri? Banyak orang jahat yang sakti menjadi musuh saya. Ya, ya. Aku mengerti. Aku mengerti, Bulan. Berangkatlah segera. Dan jangan lupakan aku ya. Ah, ah, selamat tinggal, Teteh. Aku berangkat. Sudahlah, Cahayu. Janganlah menangis sedih seperti itu. Penderitaan adalah sesuatu yang wajar dan pasti terjadi pada manusia ada satupun manusia yang luput dari penderitaan. Sekalipun ia adalah seorang raja. Karena itu, terimalah semua yang terjadi itu sebagaimana satu keharusan. Ya, ya Nek. Saya akan berusaha untuk itu. Sudah cukup jauh perjalananku. Hampir setengah harian kudaku ini kupacu. Ah, sebaiknya aku beristirahat di sini saja. Tempat ini cukup sejuk. Ah, silir angin yang bertiup menerpa wajahku benar-benar akan dapat membuaiku. Mudah-mudahan tempat ini cukup aman dan tidak ada orang jahat yang mengganggu tidurku. Ah. sepertinya aku mendengar suara bayi menangis. Iya, dari arah sana. Itu dia. Suaranya menuju ke arah sini, ke arahku. Cip sayang, diam sayang. Nah, jangan berisik. Nanti orang-orang akan terganggu. Shh, diam sayang. Ada-ada saja. Kantukku jadi hilang. Gara-gara suara bayi tadi. Biarlah. Sudah. Aku beristirahat saja sambil melepaskan penatku. Hmm. Ada apa lagi ini? Sampai suara orang yang berteriak-teriak menuju kemari. Ah! ketika tersentak ketika mendengar suara tangisan seorang ibu yang melolong mengharapkan anaknya kembali. Dan gadis pendekar yang cerdik ini sudah dapat menduga apa yang telah terjadi dengan ibu yang menangis melolong ini. Nah, pada pendengar, apakah yang sebenarnya telah terjadi dengan ibu muda itu? Dan siapakah wanita yang pertama lewat tak jauh dari hadapan anting bulan? Dan bagaimanakah pengalaman dari tokoh kita ini? Untuk mengetahui jawabannya, Ikutilah serial Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ketiga Rahasia Bukit Tengkorak ini yang dipersembahkan oleh Prokol Obat Flu Andalan dan Kalpanax Pembasmi Panu, kadas Kurap, dan Jamur Kulit bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.